Kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan anggota tubuh kita mendatangi masjid ini dalam rangka untuk taqarrub Allah, mendekatkan diri kepadanya dalam rangka untuk beribadah hanya kepadanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menaati apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menaati apa yang telah diperintahkan dan kemudian mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi hidup kita. Beliau adalah sosok yang patut untuk kita tiru dari berbagai sisi kehidupannya. Entah di dalam sisi kehidupan bermasyarakat, dalam sisi kehidupan berkeluarga, dalam sisi hubungan antar personal, antar masyarakat, antar kelompok, semua telah dicontohkan, telah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sosok yang telah mendapatkan legalitas dari Allah Subhanahu wa taala untuk diteladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Oleh karena itu, patut bagi kita untuk senantiasa menetapi apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyelisihi sunnahnya, barang siapa yang menyelisihi atas apa yang diperintahkannya, maka sungguh ia akan menanggung akibatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahzaril ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun an yusibahum azabun alim maka hendaklah kalian takut jika kalian menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu kalian akan ditimpa fitnah atau menurut Imam Ahmad Al-fitnatu asyirk. Kesyirikan. Dan atau kalian akan mendapatkan azab siksa yang pedih. Ini adalah akibat bagi orang-orang yang menyelisihi dari apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak hanya demikian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun pernah satu hari memperingatkan seseorang untuk makan dengan tangan kanannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bishimali. Faqala kul biyaminik لا أستطيع فقال لا استطعت Ada seseorang makan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang tersebut makan dengan tangan kananmu. Orang ini membantah. Saya tidak bisa. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh engkau tidak akan bisa. Maka mamanaahu illal kibru. Tidaklah laki-laki ini menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali lantaran karena kesombongan yang ada pada dirinya Fama rafa'aha maka kemudian laki-laki ini pun tidak bisa mengangkat tangannya. al hukuman seketika itu juga yang menimpa pada laki-laki ini lantaran menolak perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin menurut anggapan manusia pada masa sekarang ini apa sih bedanya makan tangan dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri? Tetapi inilah kenyataan yang ada. Laki-laki itu tidak bisa mengangkat tangannya karena menolak apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya bagi seorang muslim menaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam adalah sebuah kemestian. Karena menaati perintahnya adalah terkait kepada diterima atau tidak amal ibadah yang dia perbuat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, muttafaqun alaih Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang perbuatan tersebut tidak dilandasi oleh atau atas dasar perintah kami, maka perbuatan itu ditolak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala wasallam di dalam setiap sisi kehidupan. Karena berpegang teguh kepada sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita dan di antara kebaikan berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diutarakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dua keutamaan yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang taat dan patuh kepada Rasulnya. Dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.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 Orang-orang yang taat kepada Rasulnya, selain ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia pun akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ia akan mendapatkan jannah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk surga kecuali bagi yang enggan. Bagi yang tidak mau. Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang enggan masuk surga itu, wahai Rasulullah? Kala maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ata'ani al jannah, wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku, tidak mau mengikuti perintahku. Dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Menaati Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tetapi kitalah yang membutuhkan kebaikan, rahmat, taufik yang Allah limpahkan, yang Allah berikan. Kitalah yang membutuhkannya. Karena itu untuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di antara perintah tersebut Perintah untuk menaati Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasul diikuti karena beliau adalah sosok yang segala tindakan dan ucapannya tidak didasarkan atas hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuhah tidaklah dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara atas dasar hawa nafsunya tetapi ia berbicara atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentunya berdasarkan tingkat kemampuan kita masing-masing. Fattakullaha mastata'atum. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.